Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan perkataan Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fusul fi Siratul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pasal yang menjelaskan tentang kejadian Al-Isra wal Mi'raj. Dan telah kita sebutkan bahwa para ahli sejarah mereka berselisih tentang kapan terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj. Ada pendapat yang mengatakan bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj terjadi sebelum wafatnya Khadijah dan sebelum wafatnya Abu Talib. Dan sebagian lagi mengatakan dan itu yang paling masyhur bahwa Al-Isra wal Mi'raj terjadi setelah meninggalnya mereka dan bahkan setahun sebelum berhijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat menuju al madinatul Nabawiyah. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Al-Qadhi Iyad sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitabnya Asy-Syifa. hasil ma'asyar ikhwah Rahimahumullah telah kita jelaskan pula bahwa yang sahih dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa ini dengan ruh beliau dan dengan jasad beliau bukan hanya dengan ruh saja namun dengan ruh dan jasad beliau alaihi salatu wassalam dan itulah yang nampak dari hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Untuk itu, ma'asyiral rahimakumullah, untuk melengkapi apa yang telah kita bacakan dari perkataan Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah taala yang menjelaskan tentang peristiwa ini secara ringkas ada baiknya kita membaca salah satu riwayat dari riwayat yang panjang yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kejadian Al-Isra wal Mi'raj dan apa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam kejadian tersebut. Diriwayatkan dari jalur Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu taala dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan darinya dari Malik bin Sa'sa'ah bahwa beliau mengatakan inna Nabi Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haddatsahum an lailatin usriya bih bahwa Allah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada para sahabat tentang peristiwa malam Al-Isra wal Mi'raj Lalu beliau berkata, "Bainama ana fil hatim wa rabbama qala fil hijr muttaji'an idza atani atin." Tatkala aku berada di al-hatim atau beliau mengatakan al-hijr. Al-hatim atau al-hijr adalah bahagian dari Ka'bah. Namun tidak dibangun di atasnya bangunan. Orang-orang sekarang menyebutnya Hijr Ismail Sebenarnya penamaan ini tidak ada asalnya. Yang benar dia disebut Al-Hijr. Al-Hijr atau Al-Hatim. Disebut Hijr dari kata Al-Mana' tercegah dan terlarang. Disebabkan karena wilayah itu bahagian dari Ka'bah dan tidak diperbolehkan bagi seorang yang tawaf untuk tawaf di dalam hijr tersebut. Aku dalam keadaan berbaring, tiba-tiba ada seorang datang kepadaku. Faqad qala wa sami'tuhu yaqul. Dan beliau mengatakan aku mendengarkan dia mengatakan fasyaqqa ma baina hadhihi ila hadhihi. Lalu kemudian dibelahlah antara ini dan ini. Lalu dijelaskan yaitu antara bahagian lehernya sampai ke syiarah yaitu mendekati bulu kemaluannya dari atas ke bawah. Dan aku mendengarkan dia mengatakan min qasihi ila syi'ratih. Dari bagian dadanya sampai ke bagian bulu kemaluannya. Fastakhraja qalbi. Setelah itu Jibril mengeluarkan kalbuku. Thumma utitu bi tasnin min zahabin mamlu'in imana. Lalu kemudian dibawakan kepadaku tas tempat air dari emas yang penuh berisi dengan keimanan. Dalam berat yang lain disebutkan bahwa hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kalbu Nabi Alaihi Wasallam itu dibersihkan dengan menggunakan air zam-zam. Faghasala qalbi thumma hushi. Lalu kemudian Jibril membersihkan kalbuku. Kemudian setelah itu ditutup kembali Tumma uida dan dikembalikan seperti sedia kala. Tumma utitu bidabbatin dunal bagal wa fawqal himar abyad. Lalu kemudian aku pun dibawakan kepadaku kendaraan yang berwarna putih. Yang lebih kecil dari bagal dan lebih besar dari himar. Faqala lahu al-Jarud huwa al-buraq ya Abu Hamzah, maka al-Jarud bertanya kepada Anas bin Malik, apakah yang dimaksud kendaraan itu adalah al-buraq? Wahai Abu Hamzah, berkata Anas bin Malik, "Na'am." Iya. Yada'u khatwahu 'inda aqsa tarafihi. Fahumiltu 'alaihi. Di mana dia meletakkan langkahnya pada sejauh matanya memandang. Menunjukkan langkah yang sangat jauh sekali. Aku pun dibawa di atas kendaraan ini. فانطلق بجبريل حتى أتيت سماء الدنيا فاستفتح lalu kemudian Jibril pun berangkat bersamaku yakni untuk melanjutkan perjalanan Al-Mi'raj hingga aku pun mendatangi langit dunia dan Jibril minta dibukakan langit tersebut qila man hadha qala Jibril qala wa man ma'a qala Muhammad Ah, qila wa qad ursila ilaihi qala na'am. Maka malaikat penjaga langit dunia bertanya, siapa ini yang mengetuk pintu langit? Jibril menjawab, Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Maka malaikat ini pun bertanya, apakah dia telah diutus? Kata Jibril, iya. Qila marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja. Marhaba. Ini ucapan yang menunjukkan dia mempersilahkan untuk mereka agar mereka masuki langit tersebut. Fa ni'mal maji'u Sebaik-baik kedatangan adalah orang yang datang pada hari pada saat ini. Fa futiha maka dibukalah pintu langit falamma khalastu fa idza fiha Adam. Dan tatkala aku masuk ke dalamnya ternyata di langit tersebut ada Adam alaihi salam. فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام maka Jibril mengatakan ini adalah kakek moyangmu Adam maka ucapkanlah kepadanya salam aku pun mengucapkan pada beliau salam dan beliau membalas salam lalu kemudian Adam mengatakan marhaban bil ibni salih wan nabiy salih marhaban selamat datang anak yang saleh dan seorang nabi yang saleh. ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح Kemudian Jibril melanjutkan perjalanan bersamaku sehingga datang ke langit yang kedua. Lalu beliau minta dibukakan dan dikatakan padanya siapa ini? Jibril menjawab Jibril, siapa yang bersamamu? Maka beliau menjawab Muhammad. Waqad ursila ilaihi apakah dia telah diutus? Kata beliau, "Na'am." Kata malaikat penjaga langit ini, "Marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a fa futih." Selamat datang. Sebaik-baik kedatangan adalah yang datang pada saat ini, maka dibukakanlah pintunya. Falamma khalasu ila Yahya wa Isa. Tatkala aku masuk ke dalam langit yang kedua itu, ternyata di dalamnya ada Yahya Yahya bin Zakaria dan Isa Isa ibn Maryam wahuma ibna Khalah dan kedua antara Yahya dan Isa keduanya adalah ibna Khalah yakni dari ibna Khalah ya, apa kerap ada hubungan keluargaan sebab baik Yahya Yani anak Zakaria Zakarin Adan atau Zakaria Syabawi. Ada pendapat yang lain. Dan pula Maryam, Maryam bintu Imran bin Nashi. Keduanya ini dari keturunan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Daud alaihissalam. Dan Yahya dan Isa dari arah Sulaiman adanya hubungan kekerabatan di arah mereka berdua. Qala hadha Yahya wa Isa falaihima. Ini adalah Yahya dan ucapkanlah salam kepada keduanya. Salam tu farad. Aku mengucapkan salam kedua membas. Lalu keduanya mengatakan bil sawan Nabi Saleh. Selamat pada yang saleh dan Nabi yang saleh. Lalu kemudian Jibril bersaku naik ke langit. Beliau minta dikatakan pada beliau siapa ini? Beliau menjawab Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Waqad ursila ilaihi apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, "Iya." Marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja. Kata malaikat penjaga langit yang ketiga, "Selamat datang." Sebaik-baik kedatangan adalah yang datang pada saat ini. Fa futiha falamma khalasu ila Yusuf. Maka dibukakanlah dibukakanlah pintu langit. Tatkala aku masuk ke dalamnya, tiba-tiba aku bertemu dengan Yusuf عليه السلام يوسف بن يعقوب على هذا يوسف عليه السلام فسلم, فسلم عليه ini adalah Nabi Allah Yusuf ucapkanlah salam kepadanya lalu aku pun mengucapkan salam kepada beliau farada summa qala lalu beliau membalas salam tersebut lalu mengatakan marhaban bil akhi salih wan nabi salih selamat datang saudara yang salih dan nabi yang salih ini di langit yang ketiga Kemudian Jibril naik bersamaku menuju ke langit yang beliau pun minta dibukakan. Siapa ini? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus? Naam, iya. Marhaban bihi fa ni'ma. Selamat datang. Sebaik-baik kedatangan adalah yang datang pada tatkala dibukanya pintu langit. Yang keempat, Khalaf fa idza Idris. Aku pun masuk dan aku pun bertemu dengan Idris alaihissalam. Maka berkata Jibril, "Hada Idris, fasallim alaihi fasallamtu alaihi." Ini adalah Idris, ucapkanlah salam kepadanya. Maka aku mengucapkan salam kepadanya. Lalu beliau membalas dan mengatakan, "Marhaban bil akhi salih wan Nabi salih." Selamat datang saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Lalu kemudian Jibril naik bersama Kubla dan beliau minta dibukakan. Siapa ini? Jibril. Siapa yang bersamamu Muhammad? Apakah dia telah diutus? Kata iya. Selamat datang. Maka sebaik-baik orang adalah yang datang pada saat ini. Dibuka pintu untuk beliau. Tatkala beliau masuk, maka bertemu dengan Harun alaihissalam. Lalu beliau menghadap Harun sallallahu alaihi farad. Harun ucap padanya, aku pun ucapkan kepada beliau Lalu beliau mengatakan man bil akhi salih wan malih. Selamat datang saudara dan nabi. Lalu kemudian Jibril lanjut terjalaku hingga hilangi ke Lalu tadi kakak. Lalu dijawab siapa ini? Siapa yang bersama Muhammad? Dia telah diutus. Iya. Qala barhab bi ni'mal maj'ud. Sebaik ketangan yang dasar ini. Ketika aku masih hidup, maka aku pun bertemu dengan Musa alaih. Lalu kepada Allah sallallahu alaihi wasallam, sallim alaihi." Ini adalah Nabi Allah Musa. Ucapkanlah salam. Maka beliau mengucapkan salam dan dibalas oleh Nabi Allah Musa. Lalu Musa mengatakan, Marhaban bil akhis salih wal Nabi salih. Marhaban bil akhis salih wal nabiy salih Selamat datang saudara yang salih dan nabi yang salih. Di langit pertama siapa? Hah? Siapa? Nabi Allah Adam. Langit yang kedua siapa? Hah? Yahya dan Isa. Langit ketiga siapa? Nabi Allah Yusuf. Yang keempat. Dan berat ya. Hah? Nabi Anas, Allah Idris, langit keberapa itu? Hah? Hah? Yang kelima siapa? Ah. Harun. Yang keenam Ah, Siapa itu yang ngomong? Hah? Nabi Musa. Masya Allah. Berarti perhatian nulis. Hmm? Langit keempat siapa? Hah? Nah, Baik. Falamma tajawala dengan Nabi Allah Musa alaihi salam maka Allah Musa memuji Rasulullah sallallahu Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika aku wahai Musa Islam Musa alaihi salam lalu ditanya beliau mayu bukika nangis kata Allah Musa abki li an bu'itha bi yadkhulu jannata min ummi akthar yadkhulu al jannata min ummatihi akthar man yadkhuluha ummati aku menangis disebab Gulam bu'itha ba'di. Anak muda yang yang dimaksud Rasulullah Yang masuk ke dalam jannah lebih banyak yang masuk ke dalam surga. Menang Allah Musa Karena semakin umat yang masuk dalam surga itu adalah banggaan tentunya. Sebab satu orang yang masuk ke dalam syurga darinya melainkan itu lagi dari kebaikan yang lakukan. Hmm? siapa yang satu kebaikan maka dia seperti lakukan Rasulullah SAW yang pertama kali yang berikan kebaikan pada umat ini. Maka siapa saja yang masuk dalam jannah, maka Rasulullah pun menang bahagian dari kebaikan bagi umat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga Nabi Allah Muhammad SAW, beliau karena masih ada yang mengalahkan jumlah umat beliau, Assalam yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Allah Jibril, kemudian naik kembali ke ketujuh ini bersama Rasul, Maka Jibril dibukakan. Siapa ini? Jibril. Muhammad. Apakah dia telah diutus? Iya. Arhabi wa ni'mal Setang. Sebaik tangan datang ini. Tatkala aku memasuki langit yang ketujuh. Maka aku pun bertemu dengan siap. Hah? Allah. <laughs> Langit yang ketujuh bertemu dengan siapa? Hah? Siapa? Abdullah. Hah? Nabiullah Ibrahim baru. Fa'ila Ibrahim. Nah kamu dengan Ibrahim alaihissalam. Buka ini ayahmu. Nah kepadanya. Assalamu alaihi wasallam. Aku pun mengucapkan nama kepada beliau membalam. Dia bersahabat bilik sahab Nabi Yusuf. Farah yang sahab Nabi Rufi'at banta fanima mithil hajar. Labi anta aku juga sidratul manusia sidratul muntaha. Dan ini merupakan tempat akhir di makhluk. Dan disebutkan nebeknya itu seperti hajar. Nebek. Kalau pohon sidr, pohon sidr, pohon bida, buahnya disebut ini buahnya. Ini tersebut kecil. Ya. Seperti apa itu? Ah, apa buah yang kecil? Kersen. Ah, kersen. Itu ya. Jawa tahu persen, Ah. Apa? Kalau talo itu kawan. Yang berisi airnya, ya, Ah, besarnya seperti. Tadi nah, bahasa-bahasa yang mereka biasa bilang dun, dun. Ini nibak. Digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bisa kullah ya kullah. Ya- nah, ya besar bukan besarnya. Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah perumpamaan ya apa yang diketahui oleh mereka masuk dalam jenis ukuran airnya satu kul ya jarrah satu tempat air satu kullah di, Madinah atau di Makkah. atau di Rom. Nah, Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada mereka apa yang biasa mereka ketahui jenis ukuran kullah itu kullah di nah untuk menunjukkan dan menggakus uh, besarnya itu nibak tentu hakikatnya wallahu a'lam Allah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang bisa oleh mereka Arab ketika itu Faidah hamlu adhanil silah Dan pun dia penalim Bidak. kecil-kecil. Tapi di sana di Sidratul Muntaha tiga. Seperti telinga gajah. Lalu Jibril mengatakan ha sidra. Ini adalah muntaha. Wa ida arba'atu anhar. Data di sana ada empat sungai. Nahrani batinan wa zahiran. Ada dua mesin tidak terlihat ada dua sungai yang nampak. Lalu aku pun bertanya apa ini wahai Jibril? Kata Jibril alaihissalam, adapun yang tidak nampak adalah dua sungai dalam surga. Adapun yang nampak yaitu sungai Nil dan sungai Furat. Thumma rufi'a al-Baitul Ma'mur, kemudian aku pun diangkat menuju ke al-Baitul Ma'mur. Dalam riwayat yang lain disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Al-Baitul Ma'mur, beliau melihat sekitar 7.000 malaikat yang tawaf. Dan 70.000 malaikat ini setiap 70 di Amur. Apabila mereka tawaf, maka mereka tidak lagi kembali selama-lamanya. Dan itu terus menerus menunjukkan demikian banyaknya jumlah para malaikat. Karena yang tawaf bukan hari sebelumnya. Yang tawaf bukan tawaf akan kaji ke Ma'mur. Tuma utitu in amr wa in Lalu aku pun diberikan satu gelas khamr dan satu gelas susu wa ina'in min asal dan satu gelas madu. Fa laban dan aku pun memilih susu. Lalu Jibril mengatakan hiyal fitrah allati atat 'alaiha wa ummat. Ini adalah merupakan kesucian yang engkau darinya alaihi dan kebersamaan. Furud alaihi salatu khamsina salatan kulla yawm. Lalu diwajibkan lima kali salat Lima kali salat. Ini sal wajibkan salat mau waktu. Dan kalau ini yang ditekan al Quran, lima puluh kali salat dalam dua puluh empat bagi alam. Nah, rumah keluar masjid sudah mau salat lagi. Alhamdulillah bersyukur Allah SWT yang memberikan kemudahan umat ini. Faraja'tu famarartu ala Musa faqala bima umirt. Kembali melewati Musa salaf. Musa dengan apa engkau diperintah? Beliau menjawab Umar itu dalam sinar salat layum. Aku diperintahkan untuk mengerjakan salat dalam sehari 50 kali. Nabi ya Allah Musa atas topan sinar layum. Sesungguhnya umat tidak mengerjakan 50 kali salat hari. Wallahu ya qad jarratlak. Demi Allah telah mencoba kamu. Wa Israel asyarah dan aku telah tiba Bani Israel dengan potensi berat Nah ini sangat beban di bulan kerajaan. Sebab fasluhu takhif ummati. Maka kamu kepada Rabbmu dan talah keringan untuk umatmu. Maka Nabi Allah SWT kembali lalu dikurangi. Bertemu dengan Nabi Musa minta kembali lagi di 10, di 30. Kembali lagi. Kata Nabi Musa tidak akan mampu melakukan itu. Terus seperti sebelumnya. Maka di 10. Terusnya yang dikurangi 10 hat Lalu kemudian aku kembali dan bertemu kembali dan beliau mengucapkan sebelumnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi salat malam. Setelah obat dan pemula Nabi Allah Musa. Karena Nabi dengan yang perintah, karena aku diperintahkan lima kali salat. Kata umatmu tidak bukan itu, lima kali salat. Aku telah coba hal dengan orang-orangmu dari cara itu benar-benar mengobati mereka mengobati yang berat kembali mintalah penyaran nah kata Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam saltu rabbi hal walakin aku minta kepada Rabbu sama malu untuk kembali mengurangi lima ini malu saya sudah riba dan saya telah menerima dan nada mudadin aku pun melewati maka penyeru ambaitu itu an ibadi aku menetapkan itu sebagai kewajib untuk hambaku dan aku telah peringanan hambaku tersebut nah, rahmat Allah sudah bagi umat ini meski mereka mengerjakan lima waktu semalam satu sholat kedua sama seperti kan sepuluh jadi lima kali salat sehari semalam kedudukan sama dengan 50 hari semalam. Al-hasanatu bi amsalihha. Satu kebaikan kata Allah SWT seperti 10 kebaikan. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam dan Muslim kedua disebut dari Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jabila bainama ana asirunna idza bi narin hafata qibadur tatkala aku diangkat ke langit dalam siwa al-mi'raj aku sedang berjalan surga Tiba-tiba saya yang pinggirannya itu permata-permata yang terkut, permata yang saat. Aku bertanya apa ini wahai Maka Jibril mengatakan hadzal qaul al hadzal qaul ladzi a'addahu rabbuk. Ini yang disiapkan Rabbmu untuk Itu dalam Allah Jalla wa A'ainakal kautsar. Di sini dikeluarkan Bukhari rahimahullah dan disebutkan dari hadis Sulaiman Syaiban mengatakan Abu Tafsir tentang firman Allah Taala, "Fakah bakau qausaini adna." Maka semakin depan dua anak besar atau lebih dekat. Lalu barna Abdullah telah Abdullah maksud Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril abu Atijana. Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril. Beliau melihatnya memiliki enam ini disebut riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ketika beliau menjelana wa taala, raja ru'ya lainaka illa fitnatan lin." Dan tidak akan apa yang kau apa yang kami perlihatkan padamu mulai sebagai ujian. Nasiya ru'ainin ujian sallam usriya bin Maqdis. Itu adalah kan dengan matang diperlihat Allah sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra wal Mi'raj menuju ke Baitul Lalu dia mewal mal'una fa'at pohon yang sanad dalam Al-Quran yang dimaksud adalah batu zakum dibagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal-hal yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dalam neraka yang beliau berikan dalam surga dalam bayat yang semua dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama perjalanan beliau dan peristiwa Isra Namun ada sebutkan ini cukup memberi meski dari uh, inti perjalanan Rasulullah SAW dan Allah Taala akan kejibat salat itu kepada Nabi Alaihi Wasallam tentang Jibril alam والله تعالى عالم بالصواب أن الحمد لله رب العالمين تفضلوا الله